apa yang harus kami lakukan jika hampir seluruh keluarga menjauhi kami karena amalan-amalan sunnah yang kami lakukan. Bahkan mereka tidak mau menerima silaturahmi kami. Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Ya. Yang kita cari adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ridhonya apa? Manusia. Ya. Dan Nabi mengatakan, ya, Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun manusia membencinya maka Allah akan meridhoinya dan akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Coba perhatikan makna sabda Nabi ini. Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun manusia apa? membencinya, tapi dia tidak peduli. Yang saya cari adalah ridhoannya Allah. Ya. Walaupun manusia membenci maka Allah akan mencintainya, ridho kepadanya, dan Allah menjadikan manusia ridho kepadanya. Yang tadinya membenci akan ridho kepadanya. Wabillahi taufiq. Namun sebaliknya, barang siapa yang mencari keriduan manusia dan tidak mempedulikan kemurkaan Allah, wah, kalau saya seperti ini, ya, kalau saya ke masjid sholat lima waktu, kalau saya serius ngaji, saya dibenci oleh kelabat. Sudahlah, saya cari ridho manusia saja. Ya, kalau seorang mencari ridho manusia dalam keadaan Allah memurkainya, maka Allah akan membencinya, murka kepadanya. Dan Allah jadikan manusia murka juga, tidak ridho kepadanya. Dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Sehingga ma'asirul muslimin rahimahullah hendaknya yang selalu ada pada benak kita adalah mencari keriduan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda yakin Anda di atas al-haq, di atas sunnah, di atas ajaran Rasul, istaqimu. Ya, berbuat baiklah dan istiqomahlah. Dan ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah tentunya tetap kita berbuat baik kepada kerabat kita. Ya. Berbuat baik sudah asing, kemudian kita tidak berbuat baik. Kita berbuat baik, menyapa, walaupun mereka tidak mau menerima misalnya. Yang penting kita terus berbuat baik. Yang penting kita tidak memutuskan silaturahim. Yang memutuskan bukan kita, yang memutuskan siapa? Kerabat kita. Iya, terus berbuat baik. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ketika disebutkan tentang orang tua yang memerintahkan anaknya berbuat syirik. Tetap kita diperintahkan berbuat baik dalam urusan dunia kepada kedua orang tua. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksakan kamu untuk berbuat kesyirikan, memaksa kamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah keduanya ya dalam urusan dunia apa? dengan baik. Ya. Yang kita cari adalah apa? Ridhonya Allah. Jangan taati keduanya. Kalau memerintahkan apa? kesyirikan. Tetap istiqomah di atas akidah. Tetapi dalam urusan dunia berbuat baiklah. Kalau kita berbuat baik orang tua tidak terima, ya sudah kamu tidak durhaka. Kamu sudah berusaha berbuat baik. Antum bawa kesukaan orang tua nasi ini padang senang sekali. Tapi hanya gara-gara anda mentauhidkan Allah kemudian nasi padangnya diterima dilemparkan orang tua, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sudah namanya. Saya sudah berusaha berbuat apa? Baik. Besok lagi dilempar lagi misalnya, tidak apa-apa sudah. Namanya. Ya. Terus berusaha untuk berbuat baik. Ya. Wallahu alam bisawab. Intinya adalah bagaimana kita mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Nah.